Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya la allati linafsil jinsi. Wa amma la allati linafsil jinsi ya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabil tansis. Adapun la yang fungsinya untuk menafikan jenis maka dia dimaukan dengannya penafian seluruh jenis ala sabili tansi secara umum. Tidak ada yang tertinggal. Seperti kalau dikatakan la rajula sidar tidak ada seorang pun di rumah ini. Di sini dinafikan jenis laki-laki di dalam rumah ini tanpa terkecuali orang laki-laki yang sudah balik dinafikan keberadaannya dari rumah. Ya kalau wanita mungkin ada, anak-anak mungkin ada di rumah. Tapi yang dinafikan di sini apa? Jenis rojul. Ya. Nah itu, jadilah dimaukan dengannya penafian seluruh jenis. Secara umum tidak ada yang tertinggal. Tercakupi semuanya di dalamnya. Di dalam jenis yang disebutkan. Di sini perlu kita tambahkan terkait dengan macam-macam la. Jadi la itu memiliki enam macam. Ada enam macam la. Dihafalkan ya kalau terus nggak dihafalin. La itu ada enam macam. Macam yang pertama dari la adalah anafilil jinsi yang sedang kita bahas ini. La nafilil jinsi yang sedang kita bahas yang dia beramal seperti amalannya inna dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. La yang kedua, an-nafiyah al-hijaziyah. An-nafiyah al-hijaziyah. La an-nafiyah al-hijaziyah. Dan ini disebutkan pada bab tentang huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam amalannya. Kalau naf, la nafiyah hijaziyah, amalannya seperti laisa, Merupakan isi, menasabkan khamar. Dan penunjukan maknanya beda. Ya. Dengan la nafilil jinsi. Kalau nafilil jinsi itu menafikan jenis secara menyeluruh. Tidak ada ihtimal. Ya, tidak ada yang tersisa di dalamnya. Kalau la nafil jazia masih ada kemungkinan-kemungkinan. Seperti kalau dikatakan la rajulun fiddar, kalau kita jadikan di sini Nafi al-Hijaziyah la rajulun fiddar. Tidak ada seorang laki-laki di rumah. Di sini ada ihtimal. Ada ihtimalan, dua kemungkinan. Bisa dimaukan dengannya penafian jenis, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Bisa juga menafikan satu. Tidak ada satu orang di rumah ini, tapi dua, tiga. Tapi kalau la nafiah lil jinsi itu menafikan jenis ala sabili Ya. Dengan cara yang sifatnya menyeluruh tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari macam la adalah la al-atifah, la yang merupakan huruf atof La yang merupakan huruf atof Contohnya A'ti Zaidan la akhahu. Kasih Zaid jangan saudaranya. A'ti Zaidan la akhahu. Di sini nggak disebutkan al-mu'tonya sesuatu yang disebut yang diberikan kepada Zaid. Apa sajalah kasih. A'ti Zaidan lahoh. Beri Zaid jangan beri saudaranya. Maka i'rabnya ya a'ti fi'lun wa fa'il a'ti fi'lu amrin mabni ala hazi harfil illah wa ya al Wa fa'iluhu dhammir mustatir fi wujuban taqdiru anta Zaidan maf'ulun bih. Mansub la atifah Ya, akhahu ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala al-mansub, mansub mithlu 'alamatu nasbi al-alif niyabah anil fathah li'annahu minal asmil khamsah. Kemudian macam yang keempat dari la adalah la al-mu'taridah bainal jari wal majrur. Ya yang disisipkan antara jar dan majrur. Dan la ini disebut dengan la zaidah. La zaidah. Contohnya jitu bila zadin. Jitu bila zadin. Saya datang tanpa bekal. Di sini disisipkan la zaidah antara al jaru wal majrur. Jitu bila zadin. Jadi irabnya la zaidah. Ya maknanya tetap ada makna nafi di situ. Meskipun dia zaidah. Maknanya ghair. Maknanya ghair jitu bila zadin mana jitu bi ghairi zadin Kemudian yang kelima harfun harfu jawabin munaqidun li na'am huruf jawaban yang merupakan lawan dari na'am harfu jawabin munaqidun li na'am huruf jawaban yang merupakan lawan dari na'am dan seringnya dibuang jumlah yang setelah la ini ya. seperti kalau dikatakan Ja'a Zaidun, apakah Zaid sudah datang? La. Ya, la nggak disebutkan jumlah yang setelahnya. Aslinya lam yaji, la lam yaji gitu. La lam yaji. Aja Zaidun, apakah Zaid sudah datang? La, maksudnya la lam yaji gitu. Yang keenam Ya kalau yang keenam ini yang dia jatuh pada selain yang tersebut di atas. Ya. Al-Waqiyah fi ghairi zalik seperti ucapannya Al-Mu'ammil Ibnu Amil Al-Maharibi. Hasbul muhibbin fid dunya azabahum. Wallahi la azabathum ba'du ba'duha ba'duha saqar. Ya. Hasbul muhibbin fid dunya azabuhum. Cukup bagi para pecinta di dunia ini siksanya. Orang yang cinta kepada Allah, penderitaannya cukup di dunia maksudnya. Hasbul muhibbin fid dunya azabuhum. Wallahi demi Allah la azabathum ba'duha saqar. Demi Allah, setelah ini mereka tidak akan disiksa oleh saqar wallahi la azzabathum ba'duha atau ba'daha saqar wallahi la azzabathum ba'daha saqar ya selain itu bukan yang pertama bukan yang kedua bukan yang ketiga bukan yang kelima ya Ya semisal ini juga layaku muzaidun sama itu, layaku muzaidun. Nafiah saja untuk menafikan saja. La yakumu Zaidun sama dengan ini. Ini enam macam apa? La. Yang nafi fungsinya. Adapun lana hiya maka lana hiya itu ada juga nggak disebutkan karena dia beda pembahasan. Bukan penafian maknanya tapi nahi ini masuknya khusus pada fiil mudhari dan menjazmkannya seperti apa? La tajlis, la ta'kul, la tashrab dan semisalnya. Ada juga la yang lain sebenarnya. La zaidah juga dan dia tidak beramal seperti dalam firman Allah taala ma mana'aka alla tasjuda yang kita sebut dalam Al-Quran dengan silah ma mana'aka Allah tasjuda. Ya terjemahnya apa yang menghalangi untuk sujud. Ya. Dalilnya di dalam ayat yang lain atau surat yang lain tidak disebutkan laknya. Ma mana'aka antas Juda Ya cukup. Kita kembali kepada pembahasan la allati nafil jinsi wa ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabara bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain wa an yakuna ismuha muttasilan biha dan la allati linafil jinsi atau la nafiyah lil jinsi itu beramal seperti amalannya inna yaitu menasobkan isim dan merofakkan khabar Berarti masuknya kepada apa yang aslinya mubtada khobar. Dengan syarat agar isim dan khobarnya keduanya dalam keadaan nakiroh. Ya, nggak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah tidak lagi dia beramal. wa an yakuna ismuha muttasilan biha dan syarat yang kedua agar isimnya la nafiya lil jinsi itu bergandengan dengan la datang langsung setelah la tidak dipisahkan oleh khobar ataupun amilnya khobar Nah itu syaratnya Jadi syaratnya Yang pertama apa? isim dan khobarnya apa? Harus nakiro. Yang kedua, agar isimnya mutasil. Bergandengan dengan la. Didahulukan dari khobarnya. Isim dulu baru khobarnya. Ada juga syarat yang lain. An la 'alaiha harfujar agar tidak dimasuki oleh huruf jar Ya. Agar laknya tidak dimasuki oleh apa? Huruf jar. Itu syarat tambahannya. Agar Allah yadkhula 'alaiha harfu jar agar la nafil jinsi tidak dimasuki huruf jar. Kalau dimasuki huruf jar maka isimnya majrur. <clears throat> Seperti tadi jitu bila zadin. Nih. Ya. Contoh di sini yang memenuhi syarat adalah la rajula hadirun, la rajula hadirun. Coba di Arab nafiyah lil jinsi. Ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar rajula ismula nafil jinsi mansubu alamat nasbi al fathah dhairu ala akhirih hadirun khabar la nafil jinsi marfu alamat rafihi ad-dhammah dhairu ala akhirih. Kita dapati contoh ini la rajula hadirun memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu keduanya nakiroh. Syarat yang kedua isimnya rojula bergandengan langsung dengan la. Kemudian juga syarat yang ketiga kalau mau ditambahkan tidak dimasuki oleh la. Fa'inka nasmuha kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhafi fa mu'rabun mansubun. Nahu la sahiba ilmin mamqutun wala tali'an jabalan hadirun. Wal musyabbah bil mudhaf huwa ma tasala bihi syai' min tamami ma'na Apabila isimnya mudhaf ya, ataupun musyabbah bil mudhaf diserupakan dengan mudhaf maka dia isimnya la itu mu'rab. Ah tadi la rajula fidr afan tadi irobnya ada yang keliru sepertinya. Rajula ismula nafil jinsi mabni alal mabni ya alal fathi fi mahalli nasbin ya mabni dia la rajula fid dar mabni alal fathi fi mahalli nasbin Adapun kalau isimnya itu adalah mudhaf atau musyabbah bil mudhaf maka dia mu'rab mansub contohnya la sahiba ilmin mamkutun wala tali'an jabalan hadirun ini jelas la nafil jinsi sahiba ismula نافية للجنس منصوب وعلامة نسبه الفتحة وهو مضاف علم مضاف إليه ممقوت خبر لا نافي الجنس مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره juga sama walau tali'an jabalan hadirun contoh dari munada yang berupa al-musyabbah bil mudhaf yang diserupakan dengan mudhaf ya tali'an jabalan hadir wahai pendaki gunung hadir ataupun tidak ada pendaki gunung yang hadir la nafil jinsi tali'an ismu la nafil jinsi منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظهر على آخره جبل وطالعا اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الاسم يرفع الفاعل وينصب المفعول جبلا مفعول به حاضر خبر لا نافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة آه، الظهر الظاهرة على والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معنى ma'na. Definisi dari al-musyabbah bil mudhaf adalah Mata salabihi syai' min tamami makna. Apa yang sesuatu yang menyempurnakan maknanya bergabungan dengannya ataupun bergandengan dengannya. Apa-apa yang bersambung dengannya sesuatu yang merupakan penyempurna bagi maknanya. Ya. Apa yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu apa? al-musyabbah bil mubah seperti di sini dalam contoh jabalan itu jabalan adalah sesuatu yang menyempurnakan makna tali'an ya. disebut dengan al-musyabbah bil mubah karena dia seperti halnya mubah belum sempurna maknanya kecuali setelah disandarkan kepadanya mubah ilaih di sini juga tali'an itu tidak sempurna maknanya sebelum disandarkan kepadanya yang lainnya yaitu jabalan dalam contoh ini yang mansub. Terkadang yang menyempurnakan makna itu marfu, kadang apa? majrur. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Iya, la nafil jinsi la ilaha illallah. La nafil jinsi ilaha ismula nafilil jinsi mabni alal fat fi mahali nasbin khabaruha mahdhuf takdiruhu hakun hakun ya illallah Allah sebagai apa illa harfu al kemudian Allahnya apa padahal dari khabar mahdhuf hak dari khabar yang mahdhuf ini ya, seringkali dibuang. Iya, khabarnya lana filil jinsi. Ya khususnya kalau ada korinah yang menunjukkan khabarnya dibuang. Iya. Ada sudah lewat rinciannya ya. Dia tidak beramal, tidak beramal. Kalau yang nomor 6 itu tidak beramal. Dan bukan menafikan jenis, bukan. sekedar nafiah saja, menafikan saja. layakumu zaidun sama itu. Saya tidak berdiri menafikan al-qiyam an Zaidin. Bukan menafikan jenis. Di sisi yang lain dia tidak beramal. Tidak beramal. layakum Zaidun. Kalau nafil jinsi khusus masuk pada isim. Dan beramal dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Agar isim dan khobarnya nakiroh. Kemudian isimnya bersambung. Terus bagaimana kalau keluar dari syarat-syarat ini nanti pembahasannya setelahnya? Bagaimana kalau misalkan isimnya ma'rifah? atau mutasil dengan la ya akan datang bahasanya insyaallah wanya iya tambahan saja la-nya subhanallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum